Fabarakallahu fikum. <clears throat> Sehingga kenikmatan ketika seorang berpegang terhadap prinsip-prinsip perkara-perkara yang pokok, pilar-pilar sendi-sendi Islam, itulah yang sesungguhnya menjadi Barakalafikum kesepakatan dakwahnya para ambia, dakwahnya para rasul di mana mereka berada pada satu kesepakatan dalam menyeru manusia kembali kepada Allah agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun kita barakallahu fikum hidup di masa era yang sesungguhnya telah jauh dari masa-masa kenabian. Sementara Nabi kita Muhammad alaihi salam telah mengingatkan dan memperingatkan kepada kaumnya atau kepada pengikutnya la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min tidaklah yang namanya zaman waktu kurun masa itu datang kecuali yang setelahnya lebih buruk ketimbang yang sebelumnya. Fabarakallahu fikum di sisi lain seruan-seruan kepada kekufuran. Ajakan-ajakan agar kaum muslimin jauh dari agama, jauh dari prinsip-prinsip yang benar, sendi-sendi Islam yang mengokohkan mereka semoga seorang manakala berpegang kepada sendi-sendi Islam, pokok-pokok Islam, hal-hal yang prinsip itu mengokohkan, meneguhkan mereka di atas keislamannya hingga Allah Azza wa Jal memisahkan antara ruh dengan jasad yaitu kematian ajal tiba seruan-seruan untuk barakallahu fikum agar kaum muslimin dalam beragama ini yaitu hanya sekedar gemar kepada perkara-perkara yang sifatnya amaliyah. Gemar kepada perkara-perkara yang sifatnya lahiriah, Dan mereka menganggap bahwa mempelajari, mendalami hal-hal yang prinsip. Itu hanya khawas. Urusan orang-orang tertentu. Di E, pelajari hanya orang-orang tertentu dan tidak boleh sembarang orang, semua orang. Barakallahu fikum tentunya semua tadi mengingatkan kepada kita kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bahwa dakwah halusunnah dakwah yang menyeru, mengajak dan menyampaikan apa yang dahulu para anbiya sampaikan kepada kaumnya yaitu seruan agar manusia kembali kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah azza wajal dalam sekian aspek atau tauhid baik dalam perihal rububiyah ataukah uluhiyah ataukah asma wa sifat sehingga barakallahu fikum inilah yang sesungguhnya secara kenyataan dalam kehidupan kita akan membawa kepada sekian banyak resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang muslim tak tatkala dalam berprinsip tak tatkala berpegang teguh terhadap agama itu mereka perhatikan tentang pokok-pokok yang penting pondasi-pondasi yang sesungguhnya di atasnya lah tegak Islam sehingga tidak jarang ketika barakallahu fikum di sana ada ketidakpedulian seorang muslim terhadap perkara-perkara yang prinsip, perkara-perkara yang pokok, kemudian mereka langgar tidak sedikit yang kemudian manakala diingatkan bahwa itu membahayakan. Itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam itu bisa memurtadkan seorang dari agamanya. Itu bisa menjatuhkan kepada kekufuran. <clears throat> Tidak sedikit yang kemudian mengatakan kami kan sudah sholat. Kami seorang yang sudah bersyahadat. Kami orang yang sudah berpuasa. Kami orang yang barakalafikum sudah berhaji. Adakah orang-orang seperti itu dikatakan barakalafikum keluar dan bisa jatuh kepada kekufuran? Akhwati fillah, saudaraku dan saudariku, tidak ada satupun dari kita yang merasa aman dari berbagai macam cobaan dan ujian yang akan memalingkan kita yaitu dari agama kita. Sehingga barakallahu fikum topik yang uh, terakhir kita sampaikan yaitu mengimani dengan segala apa yang diberitakan oleh rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan salah satu hal yang semua tadi tidak mungkin akan bisa kita yakini, akan kita pegang dengan kuat dan erat tatkala seorang tidak punya barakallahu fikum dasar-dasar dalam perkara akidah. Bagaimana tidak? Kalangan orang-orang ateis Kalangan orang-orang ya, Kalangan orang-orang e, filosof. Yang mereka membanggakan dengan keilmuan berupa teori-teori. Sesuatu itu kata mereka tidak bisa diakui begitu saja. Kecuali harus berdasarkan kepada pengakuan adanya uji Eh, barakalafikum dengan adanya percobaan-percobaan dan barakalafikum adanya sebuah teori-teori yang secara akal atau rasio mereka itu bisa terima. Bukankah ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salam dari tanah pihak-pihak yang menolak bahwa manusia itu terwujud karena bukan penciptaan dari Allah Azza wa Jal. Tetapi mereka katakan bahwa manusia itu mengalami eh, tahapan yaitu dari bermula kera dan seterusnya dan seterusnya. fa fikum itu pernyataan-pernyataan dari zaman dahulu. Tiada lain orang-orang yang mereka itu tidak ingin meyakini adanya Allah Azza wa Jalla Karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat." Ketika para rasul yang mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul itu manusia pilihan. Rasul itu sadiqin, orangnya jujur. Akhlaknya mulia, tinggi. Demikian pula barakallahu fikum kesabarannya luar biasa. Keteguhan dalam berpegang atas apa yang mereka ajarkan nampak dan jelas. Tidak ada ceritanya yang namanya nabi dan rasul <clears throat> diistilahkan terkontaminasi atau terkena syubhat. Kalau dai, kalau levelnya ustadz, kalau levelnya mungkin dikatakan seorang syekh, sangat mungkin terkontaminasi sangat mungkin terkena syubhat. Tetapi lihat bagaimana perjalanan yang Allah perjalankan dari kalangan para ambia, para rasul. Mereka menghadapi kaum dengan berbagai macam jenis pelanggaran-pelanggaran yang cukup hebat. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dihadapi dengan semata-mata Barakalafikum kekuatan atau harta atau kedudukan atau e, martabat keluarga. Tidak bisa. Semata-mata itu tidak bisa. Bermakna bahwa kalau orang itu keturunan raja. Atau dengan bahasa kita kalau orang itu mungkin dikatakan darah biru. Punya pengaruh. Dakwah tidak bisa semata-mata akan jalan dan mulus begitu saja. Semata-mata disandang oleh orang-orang yang beratribut sedemikian rupa. Orang yang punya harta, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, orang yang bertahta, seandainya dakwah itu bisa lolos, bisa selamat, bisa mudah diterima dengan modal-modal semata-mata itu saja sungguh barakallahu fikum tentunya para ulama akan tertinggal dikalahkan oleh orang-orang yang punya kedudukan oleh orang-orang yang punya jabatan, oleh orang-orang yang barakalafikum secara uh, tahta adalah tinggi. Namun Allah enggan dan ternyata dakwah itu barakalafikum dasar yang paling pokok <clears throat> adalah ilmu yang mewariskan kepada keyakinan yaitu mentauhidkan Allah azza wajalla. Memerlukan penjelasan, bayinat, barahin, keterangan yang jelas hujah yang kuat. Tidak bisa seorang hanya ditipu <clears throat> eh, atau kita mengadakan sebuah dakwah itu diada-adakan. Fabarakallahu falamma ja'atuhum rusuluhum bil apa yang mereka katakan farihu bima indahum minal ilm. Ketika para rasul itu datang membawa hujah, membawa keterangan, membawa penjelasan, ayat-ayat didatangkan, bukti-bukti didatangkan. Justru mereka lebih bangga, lebih gembira, lebih merasa hebat dengan ilmu yang mereka miliki. Dengan ilmu yang mereka miliki. Fahaqqa makanu bihi yastahzi'un. Yang dengan itu pula Allah Azza wa Jal liputkan kepada mereka, kuasakan kepada mereka, yaitu azab karena sebab mereka adalah orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok. Lihat Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam, apa yang dikatakan malaikat? Fabarakallahu fikum, prasangka ilmu malaikat terhadap penciptaan Adam alaihissalam, manusia yang Allah Azza wa Jalla akan menjadikan sebagai khalifah atau khalifah di muka bumi ini. Ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan manusia yang di situ menjadi makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Itu sebatas keilmuan yang ada pada malaikat. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla kokohkan, kuatkan, lebihkan pada Adam alaihissalam, bukan hanya diciptakan semata-mata oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan tangannya, tetapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam keilmuan. Apa yang dikatakan malaikat? Apa yang mereka katakan? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Kami tidaklah mengetahui suatu perkara kecuali yang engkau beritakan, yang engkau fahamkan, yang engkau sampaikan kepada kami. Dari situ para ulama <clears throat> barakallahu fikum termasuk sebuah anugerah atau satu anugerah yang Allah anugerahkan kepada seorang berupa ilmu dan seorang kemudian menjadi seorang yang berilmu wajib empat perkara yang harus seorang cermati manakala ilmu telah sampai kepadanya. Pertama, i'tiraf. Mengakui bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Wa fauqa kulli di ilmin apa? Setiap orang yang berilmu ada di atasnya yang berilmu, tapi semua manusia berkumpul andai kata mereka adalah orang-orang yang berilmu di atas semua tadi ada dat yang dikatakan maha berilmu yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang membanggakan diri. Tidak boleh seorang menghinakan saudaranya, merendahkan saudaranya. Dan barakallahu fikum menganggap bahwa dirinya orang yang paling pandai, orang yang paling pintar. Tidak ada seorang pun yang barakallahu fikum mengaku dirinya telah menguasai sekian banyak permasalahan. Sekian cabang ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajari kecuali akan terbentur dalam satu perkara yang dia tidak mengetahuinya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, rubba rajulin alimun fi babin jahilun fi babin akhar. Cukup dikatakan bahwa seorang itu banyak kejadian. Orang mungkin menguasai satu ilmu, dua ilmu. Orang menguasai sekian banyak masalah, sekian perkara, sekian judul, sekian topik. Sekian pembahasan, dia alim pada babnya. Dia alim apa yang dia bidangi. Tetapi dia jahil di bab yang lainnya ketika dia tidak mengetahui. Disitulah seorang wajib untuk mengatakan, adapun dalam masalah ini saya tidak tahu. Tidak boleh kemudian orang mengatakan bahwa ilmu sudah saya sandang semua. <clears throat> ilmu sudah saya kuasai semua. Adapun yang Anda sampaikan, saya tidak melihatnya. Bisa saja barakallahu fikum seorang luput. Jangankan orang-orang seperti kita. Sahabat Ridwanullahi ajma'in yang masanya, kurunnya adalah orang-orang yang langsung berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun pada sebagian mereka luput <clears throat> tentang suatu ilmu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Fabarakallahu fikum. <clears throat> Sehingga seorang sampai di mana ilmu yang ada padanya yang pertama ya adalah apa? Harus mengakui bahwa ilmu yang telah sampai kepadanya adalah semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam bab ini bahwa seorang dalam mendapatkan ilmu tentunya dengan sebab-sebab yang syar'i. Salah satu contohnya ialah Allah Azza wa Jalla <clears throat> dalam sunnatullah, dalam ketetapan Allah yang sifatnya <clears throat> tidak mungkin kecuali harus dijalani ialah dengan cara berguru. Al ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Namanya ilmu dengan cara belajar. Kesabaran pun juga belajar bagaimana bersabar, kan begitu. Tidak bisa yang namanya seorang barakallahu fikum mengatakan <clears throat> untuk berilmu tanpa belajar Orang mungkin akan mengatakan, loh, bukankah sekarang banyak dai-dai karbitan? Bukankah sekarang banyak metode-metode yang cepat, singkat untuk belajar tentang sesuatu? Cara membaca Quran, metode singkat. Bisa bahasa Arab dengan cara yang singkat. Taib. Orang kadang-kadang mengatakan bisa dengan otodidak. Kemampuan-kemampuan akalnya yang luar biasa, kecerdasannya tetapi ingatlah, tanpa guru seorang akan lebih banyak mengalami kesalahan. Tanpa guru, seorang akan mengalami banyak kesalahan. Yang ada guru saja, yang ada guru saja, kita perhatikan banyak orang-orang yang barakallahu fikum sudah ada pada bimbingan seorang guru, toh ternyata muncul para murid, muncul barakallahu fikum anak didik yang tidak mengikuti jalan apa yang diajarkan oleh apa? Sang guru. Fabarakallahu fikum. Tentunya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Qur'an, kita mengenal tentang kisah dalam suratul Kahfi yaitu Musa alaihissalam ketika berguru dengan Khadir yang Allah berikan kesabaran pada Nabi Musa alaihissalam dalam belajar mengikuti kemana sampai memberikan persyaratan Khadir untuk tidak menanyakan sesuatu sebelum aku jelaskan, sebelum ada penjelasan dari sang guru dan jangan kemudian terburu-buru untuk kemudian barakallahu fikum menanyakan perihal-perihal yang di mana sang guru belum menjelaskan. Barakallahu itu semua merupakan apa? sebuah pendidikan. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya Jibril alaihissalam mengajarkan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu rukun barakallahu fikum ihsan, demikian pula salat waktu-waktunya dan seterusnya. <coughs> Ikhwati fillah, itu yang pertama yaitu i'tiraf. Harus ada pengakuan bahwa ilmu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bersyukur. Wujud syukur dalam perkara ilmu ialah dengan cara belajar bentuk realisasi yang sangat nyata ketika seorang mensyukuri dalam perkara ilmu dengan cara belajar. Sebagaimana seorang ketika bersyukur, Allah limpahkan padanya rizki, bentuk syukurnya ialah apa? Membelanjakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah. Manakala Allah limpahkan padanya harta, dia hambur-hamburkan itu justru menunjukkan kepada orang apa? Yang tidak pandai bersyukur. Sementara Allah Azza wa Jalla mengingatkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai, pintar dan bisa bersyukur. Karenanya Allah ketika memilih Nabi Ibrahim alaihissalam istabah wahadahu ila siratal mustaqim sebelumnya ialah syakiran li an umihi dia Ibrahim sosok seorang yang pandai bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan. Akhirnya apa? Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Allah pilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Wahadahu ila siratul mustaqim. Dan Allah berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Barakallahu fikum seorang manakala eh, menyikapi dalam perkara ilmu <clears throat> ialah mendakwahkan. Yang ketiga ialah mendakwahkan. Bentuk syukur ketika seorang mempelajari yakin atas sesuatu perkara hendaknya dia dakwahkan walaupun yang dia kuasai hanya satu masalah itu boleh dia sampaikan kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah untuk seorang bersikap menahan diam dari perkara yang dia tidak mengetahuinya sesuatu yang dia tidak ketahui Hendaknya dia diam, jangan berbicara. Wala takfu ma laysa bihi ilmun. Seorang jangan berucap tentang sesuatu yang dia tidak mengetahui, yang dia tidak menguasai, yang dia tidak membidangi atas satu ilmu. Jangankan ilmu agama. Seandainya seorang berbicara tentang sesuatu. Judul, topik, pembahasan yang sifatnya ilmu duniawi. Apakah mengenangkan sebuah produk. Bahwa ini begini, ini begini. Dia bukan orang yang mengilmu, yang menguasai. Akan dikatakan apa oleh apa manusia secara umum? Oh dia bohong saja, itu kan begitu. Dia hanya menipu, dia hanya ingin melariskan e, dagangannya, kan begitu. Itu dalam perkara yang sifatnya duniawi. Bagaimana kalau dalam urusan ilmu agama? Bagaimana kalau dalam urusan apa? Ilmu agama. Fabarakalafikum fikum khulasah. Ketika barakalafikum malaikat mengetahui bahwa pada Adam ada kelebihan dan keutamaan, maka disitulah. Lalu para malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Itulah sepantasnya bagi seorang yang barakalafikum manakala Allah anugerahkan padanya ilmu untuk mu'tarif, mengakui. Maha suci Allah. Maha suci Allah Azza wa Jal. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang ada pada kami. Kecuali pengetahuan-pengetahuan yang telah engkau sampaikan, engkau ajarkan kepada kami. Demikian pula barakallahu fikum. uh, <clears throat> dalam perkara tauhid itu pula yang menjadi salah satu kesepakatan dari sejak ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh Islam juga sepakat. Sepakat ketika para ambia seruannya kepada tauhid, sepakat pula mereka menentang. Menentang apa? Menentang apa yang didakwahkan para rasul, para ambia. Mereka mengatakan wa idza qila muttabi'u ma Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika disampaikan kepada mereka ikutilah. Ikutilah penjelasan para ambia, ikutilah penjelasan para rasul yang mereka membawa ayat-ayat Allah, membawa keterangan-keterangan dari Allah Azza wa yaitu agar manusia beribadah hanya kepadanya. Apa kata mereka? Kami itu hanya mengikuti apa yang kami jumpai, apa yang kami dapati dari apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami, orang-orang tua kami. Kami hanya generasi yang mengikuti barakalafikum e, peninggalan ajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua kami walaupun mereka tidak berada di atas ilmu dan petunjuk. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan tentang apa yang dikatakan muallif yaitu uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Poin yang berikutnya tentang adabul qabri au na'imuh. Perihal tentang adab kubur atau kenikmatan kubur. Adab kubur atau nikmat kubur. Adabul qabri au na'imuh haqqun sabitun bi Quran. Perihal tentang azab kubur atau nikmat kubur itu sesuatu yang benar adanya. Sesuatu yang benar adanya. Jangan mencoba-coba untuk membuktikan tentang kebenarannya dibuktikan yaitu dengan kemampuan-kemampuan yang sifatnya dengan apa? hal yang mahsus, hal yang bisa dicerna dengan indera. Misalnya, dilihat, didengar, dirasakan. Akhirnya mungkin waktu-waktu yang belum lama, ada orang-orang yang berkelas itu ingin meyakinkan bahwa ada kubur itu ada. Buktinya apa? Saya rekam. Saya masuk ke dalam kuburan bahwa tipe recorder kemudian apa? Direkam tentang adanya azab. Man yudrik. Siapa yang tahu suara-suara rekaman itu merupakan azab? Kan bisa saja hari ini. Iya orang saja, orangnya beda, kemudian yang ngomong lain, itu kan bisa sekarang ya. Ya tidak. Teknologi yang cukup canggih. Fabarakalatikum, ini sesuatu yang harus kita yakini dan modalnya ya dengan apa tadi? Dengan aqidah, dengan keimanan yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita dalam apa? Dalam e, agama kita dan barakallahu fikum itu semua Barang siapa yang e, mengetahui tidak mungkin. Masalahnya ialah e, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah indera tetapi berkaitan dengan kolbu. Sabitun bi Quran dan ketetapannya itu dengan zahirul Quran. Sesuai dengan apa yang terwujud secara lahiriah terlapatkan pada Al-Qur'an. Wasarih sunnah juga ketetapannya dikuatkan sesuai dengan sunnah yang sangat jelas, yaitu hadis-hadis yang sangat jelas. Yang ketiga, ijma'u ahli sunnah dan juga kesepakatan ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi surati Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah Falaula idza balagatil hulkum. Maka mengapa ketika nyawa sudah sampai kepada kerongkongan? Wa antum hina idin tanzurun. Dan di waktu itu kalian dalam kondisi menyaksikan. Lalu Allah Azza wa Jal melanjutkan pada ayatnya, "Wa nahnu aqrab ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami kata Allah lebih dekat kepadanya ketimbang kalian. Allah Azza wa Jal memberikan khitab kepada apa? Hambanya. Kami lebih dekat kepadanya. Yaitu kepada apa? Kepada roh. Ketimbang kalian. Tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin atau ghairu madinin. Demikian pula mengapa tatkala kalian dalam kondisi tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarji'unaha in kuntum yaitu dikembalikan kepadanya dalam kondisi seorang barakallahu tidak jujur atau tidak benar, kalian tidak membenarkannya. ثم قال تبارك wa ta'ala farauhun wa raihan wa jannatun Maka Allah Azza wa anugerahkan berupa ketentraman Demikian pula Allah Azza wa Jalla anugerahkan berupa keyakinan atau uh, pertama yaitu ketentraman kemudian wajannatun na'im yaitu jannah yang penuh dengan kenikmatan fa amma in kana minal muqarrabin ketika Allah azza wajalla menyebutkan adapun orang-orang yang mereka dikolongkan menjadi orang-orang yang muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im orang-orang yang Allah dekatkan orang-orang yang mereka bertawafikum Allah berikan petunjuk mereka mendapatkan ketentraman demikian pula satu anugerah yang sangat besar yaitu surga yang di dalamnya penuh dengan apa kenikmatan summa rahimahullah taala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu billa min adabil qabri adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari adab kubur. Wa amara ummatahu bidalik. Dan Allah perintahkan atau Nabi perintahkan umatnya untuk berlindung pula kepada adabul qabri. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-bara' bin Azib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib al-masyhur fi qissati fitnatil qabri sebuah hadis yang sangat tersohor berkaitan dengan satu fitnah yaitu ujian di alam kubur. Qala fil mu'min Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam perihal orang-orang mukmin. Qala fayunadi munadin maka terdengarlah sebuah seruan dari seorang yang menyeru minas sama dari langit an sadaqa abdi telah benar apa yang ada pada hambaku fa afrishuhu minal jannah bentangkanlah permadani dari jannah wa albisuhu minal jannah pakaikanlah pakaian dari jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah pintu yang menuju ke jannah. Fayatihi min rihiha wa tibiha. Lalu angin dan keharuman yang sangat harum yang baunya semerbak itu menimpa kepada orang mukmin tadi. Angin yang menerpa, bau yang semerbak wangi. Wa yufsah lahu fi qabrihi mudda basarih. Lalu diperintahkan untuk dilebarkan, diluaskan, dilapangkan di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang. Yang kita mengenal bahwa ketika seorang dimakamkan tentunya tempatnya sempit. Tetapi ketika Rasul bercerita berkaitan dengan orang mukmin manakala dimakamkan beliau berkata bahwa akan dilapangkan kuburan orang mukmin yang luasnya itu sejauh mata memandang. Wakala fil kafir. Adapun ketika barakalafikum Nabi menceritakan menerangkan tentang orang kafir, menerangkan orang kafir. Fayunadi munadin minas sama. Fayunadi munadin minas sama. Seruan dari seseorang yang berasal dari langit. Yang menerangkan fayunadi munadin minas sama an kadzaba 'abdi si hamba tadi bohong, dusta dia. shuhu minan nar. Bentangkan hamparkan hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar. Bukakan pintu yang bersumber dari neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha. Maka datang hawa panasnya yang sangat kuat hawa dari neraka belum sampai kepada masuk yang namanya hawa. Ketika dibuka pintu ada hawa masuk. Hawa yang keluar itu barakallahu fikum mengenai si hamba tadi yang sangat panas. Wa alaihi qabruh dan disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'u sampai tulang tulangnya berserakan. Tabarakallahu fikum al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad ittafaqa as-salafu wa ahlu sunnah ala ithbati azabil qabri wa na'imih. Hadis kata muallif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan sepakat para ulama salaf dan ahlu sunnah dalam perkara atau perihal tentang ketetapan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Zakarah Ibnu Qayyim di kitab Ar-Ruh disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh wa angkara al-malahidah. Hadis ini atau siksa kubur atau nikmat kubur itu diingkali oleh orang-orang barakallahu kaum yang dikatakan ateis tentang azabul qabri muta'allidina bi annana law nubishna atau nabashna al-qabra la wajadnahu kama huwa wa naruddu alaihim bi amrayn. Alasan mereka alasan mereka kami kalau membongkar, menggali kuburan jadi misalnya ada jenazah baru saja dimakamkan, apakah dia mukmin atau kafir? Apakah dia mukmin atau kafir? Maka barakallahu fikum kami dapati seperti sedia kala, tidak ada perubahan sama sekali. Itu kata mereka. Alasannya bahwa kubur kalau kami gali, kami bongkar, kami jumpai seperti sedia kala. Jawaban atas syubhat yang semacam ini kata muallif itu dari dua sisi atau dengan dua perkara. Yang pertama, bahwa tentang adanya adab kubur tentang adanya adab kubur yang diingkari oleh orang-orang uh, ateis dalalatul kitab wa sunnah wa ijma'u salaf ala dhalik pertama kalau kita mengingkari adanya azab kubur itu berarti kita berlawanan bertentangan dengan apa Alkitab yaitu Quran sunnah dan juga kesepakatan para ulama salaf. Atau kita akan mengatakan bahwa Quran keliru, hadis batal, salah, ulama sepakat di atas kebatilan, itu kan begitu konsekuensinya. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa ada kubur itu apa? Tidak benar adanya. Yang kedua, <clears throat> Inna ahwala al-akhirah la tuqas la tuqasu bi ahwali ad-dunya. Namanya <clears throat> kehidupan akhirat itu tidak bisa dianalogikan. Ya. Tidak bisa dikiaskan. Bentuk analognya, bentuk pengkiasannya tidak bias, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? dunia. Falaisa al-azabu awin na'imu fil qabri kal mahsusi fid dunya. Jadi tidaklah seperti apabila ada kenikmatan di alam kubur atau azab, namanya azab siksaan atau nikmat yang ada dalam kubur seperti manakala kita merasakan sesuatu di dunia. Contoh, kalau kita mendapatkan kelezatan, apakah dalam tidur mendapatkan kelezatan, dalam beristirahat, dalam makan, dalam berpakaian, dalam menempati tempat yang luas dan seterusnya. Itu di dunia. Atau kita sedang mendapatkan apa? Siksaan, tekanan. Kita ditempatkan di ruang yang sempit. Makan dalam kondisi dibatasi. Tidak ada selera pun makanan yang didatangkan dan seterusnya. Tersiksa. Tidak bisa. Yang namanya barakallahu fikum berkaitan dengan azab dan nikmat yang ada di alam kubur itu dianalogikan dengan apa yang ada dalam apa perkara yang sifatnya al-mahsus fi dunia sesuatu yang bisa dirasakan di dunia karenanya barakallahu fikum <clears throat> seorang mungkin akan mengatakan jasadnya utuh kok dia mendapatkan kenikmatan bagaimana bisa merasakan jasadnya utuh bagaimana dia bisa merasakan azab barakallahu fikum dua hal tadi bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma sepakat dalam menetapkan urusan tersebut. Yang kedua, Barakallahu Fikum bahwa perkara-perkara yang ada dalam alam kubur tidak bisa dianalogikan dengan urusan-urusan yang ada dalam apa? Dunia. Baik. <clears throat> Kemudian hal azabul qabri au na'imuh 'ala ruh au 'ala badan <clears throat> Apakah azab kubur atau nikmat kubur itu hanya dirasakan berlaku pada ruh saja atau juga pada badan? Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, madhabu salafil ummah wa a'immatuha" pendapat daripada ulama salaf pemuka-pemuka salaf, imam-imam salaf, annal azaba aw na'ima bahwa yang namanya azab dan nikmat kubur yahsul liruhil mayyit wa badanih dirasakan sampai kepada ruh dan jasad badan mayit sampai kepada apa ruh dan jasad badan mayit wa an ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amatan atau mu'adzabatan. Adapun yang namanya ruh tetap ada walaupun setelah berpisah dari badan-badan. Namanya ruh itu ketika meninggalkan pisah. Berpisah antara ruh dengan badan. Kalau ruh dan badan itu berpisah namanya apa? Meninggalkan demikian. Terjadi kematian. Tetap walaupun dia berpisah maka dikatakan setelah mufarakatil badan itu mun'amatan au mu'azzabatan. Dia mendapatkan kenikmatan atau na'udzubillah sedang merasakan adanya adab. Wa annaha tatasilu bil badan ahyanan fayahsullahu ma'aha an-na'imu awil azab. Kadang barakawakikum bergabung berganding dengan badan Walaupun telah mengalami terpisah. Mengalami apa? Terpisah. Kadang dikatakan dia bergabung dengan badan di waktu-waktu tertentu yang dengannya terjadilah bersamaan antara ruh dan badan tadi merasakan adanya apa? Baik itu nikmat kubur maupun apa? Maupun azab al-qabr. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum. Uh, demikian yang bisa kita sampaikan uh, dari pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Dari sekian poin yang diambil oleh muallif rahimahullah di bawah naungan judul yaitu uh, kewajiban untuk mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul wajib mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasul dan kita mengenal bahwa yang namanya adab kubur <clears throat> dan nikmat kubur ialah sesuatu yang sifatnya apa? Gaib. Yang sifatnya gaib. Sementara ciri orang-orang mukmin, ciri orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah Azza wa beritakan pada awal-awal Al-Baqarah yaitu apa? Dalikal kitab La raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Itulah Alkitab Alquran yang tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang mukmin. Alquran itu barakallahu fikum dengan dibaca, dengan dipelajari, membimbing orang mukmin. Membimbing orang mukmin kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Salah satu cirinya mereka adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang-orang yang dalam urusan gaib mengimaninya. Bukan barakalafikum senantiasa dibenturkan dengan istilah <clears throat> bahwa sesuatu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang keberadaannya sebelum apa? Lolos daripada uji coba. Yaitu apa? Indra terdengar suaranya, terlihat wujudnya, atau dirasakan, begitu. Fabarakallahu fikum, hal-hal yang gaib, tentunya barakallahu fikum, bukan di situ tempatnya, tetapi kalbu yang Allah Azza wa Jal e, tumbuhkan, hidupkan padanya diwarnai dengan akidah yang sahihah. Hidup demikian pula diwarnai dengan akidah yang sahihah Itulah yang akan mewariskan di mana seorang terhadap hal-hal yang gaib itu akan mengimani dan bukan menentang dan menolaknya. Bukan menentang dan menolaknya. Wallahu alam. E, semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan e, pertemuan kita kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته